Bagaimana menyikapi perkembangan teknologi seperti sekarang ini untuk anak-anak Bu ya? Baik, kita ini jangan latah teknologi. Artinya memang harus anak kita tahu teknologi karena zaman-zaman teknologi. Cuman ada sebagian orang tuh, anak-anak kecil mohon maaf, butuhnya apa sih anak kecil umur 5 tahun dipegangi namanya tablet? Itu hanya untuk merusak matanya saja, sebelum merusak akalnya. Kadang-kadang saya prihatin anak kecil dari pagi sampai siang tuh matanya ngeliat ini. Ini sebentar lagi pakai kacamata tebel ini. Bapaknya yang dosa ini. Ada orang latah teknologi. Anak TK langsung dibelikan laptop semuanya. Bisa ngapain anak TK? Itu hanya action aja ibunya yang baru belanja ke Singapura. Oh, bisa belikan di Singapura, belikan. <laughs> ini hanya untuk olah, olahan untuk sombong-sombongan saja. Ini gaya. Jadi kita akan memberikan kepada anak pada waktunya. Pun demikian, lihat urusan teknologi apalagi ada hubungnya dengan internet, anda harus lihat kebutuhannya seperti apa dan Anda harus siap menemani. Ketahuilah, hei para orang tua, jika engkau menemani putrimu atau putramu untuk buka internet, duduk 6 menit saja sudah ibadah melebihi daripada sholat. Agar dia tidak liar lihat internet. Jangan, jangan dibiarkan melihat internet sebebas-bebasnya, apalagi di kamar yang terkunci. Gara-gara duitnya sudah mulai banyak bebas. <laughs> Tak tanya silahkan anakku, neraka luas bagimu silahkan. Ini aku beri bahan untuk masuk neraka. Tablet, besok internet silahkan nak Abu Jahal nunggu dirimu mana orang tua internet untuk belajar iya anda harus cek kau dengar apa hari ini kau apa anakku ini teknologi adalah sesuatu yang harus kita kita gunakan yang baik tapi ingat orang tua yang lalai latah ini pernah kita ceritakan sebagian orang tua yang ada di luar negeri itu ngirim anaknya kan di luar negeri teknologi yang canggih-canggih dikirim kamu ngirim apa ngirim ini ini ini wah kamu mengirim bahan anakmu untuk jauh dari Allah nyesel dia sudah telanjur dikirim akhirnya anaknya kecanduan Tuhan seneng internet sampai ngerti zina ngerti ini daripada itu semuanya jadi jangan latah boleh akan tapi harus ada aturannya termasuk cara melihatnya pun jangan bermenit-menit ya berlama-lama itu bisa tengkoknya itu bungkuk begini terus matanya sakit pikirannya rusak semuanya ada aturannya. Sebab teknologi ini begini zamannya kalau bahasa sederhana, zaman sekarang zaman banjir. Kalau sudah waktu banjir, kita itu bukan waktunya membuat bendungan. Kalau buat bendungan itu sebelum adanya banjir, benteng. Tapi kalau sudah zaman banjir, kita waktunya membuat aliran. Kalau zaman ini anak kita kita jauhkan dari televisi, gulet sama ibunya. Nangga, ke tetangga, atau masalah tablet dan sebagainya. Anak sudah SMA, kuliah, kita larang, wah kayaknya gulet akan tapi sekarang kita buat aliran diarahkan yang benar. Ada sebuah tulisan dari dari orang kafir menulis waktu memberikan anaknya HP itu sudah ada perjanjian. Ada 15 poin yang harus pahami. HP ini bukan milik Muna tapi miliknya Umi. Sewaktu-waktu Umi bisa buka. Dan kamu tidak boleh buat pin yang tersembunyi. Kamu harus setiap hari laporan. Kim, kamu kami. Ada aturannya. Orang kafir saja punya tulisan gak begitu. Ini gara-gara sok merasa ahli surga sebebas-bebasnya anaknya. Nih, ini kalau beli yang baru nih dikasih hadiah ulang tahun sesuatu yang untuk masuk neraka jahanam. Ini kan problem orang tua ini. Yang sadar tobat Allah Maha Pengampun, <laughs> jangan khawatir. Allah luas dengan kasih sayangnya. Yang repot Anda tidak sadar. Ini saya harus keras ini karena saya sayang dengan anak-anak. Kadang-kadang bukan urusan pemikirannya saja, urusan matanya. Pernah suatu kita dihadir pengajian, saya harus menghentikan pengajian karena anak anak kecil sama ibunya. Memang maksudnya benar agar anaknya itu tidak ganggu dikasih tablet. Dari awal sampai akhir lihat, baru 10 menit saya sudah tiga sakit saya ngerasakan. Matanya begini terus ngeliat, nggak tahu film apa nggak penting. Memang maksudnya biar nggak ganggu ibu, ibunya. Pak stop, saya nggak rela. Ibu mohon maaf, jangan dibiasakan seperti ini. Biarkan anak menangis sesaat, jangan sampai matanya rusak. Urusan mata saya pikirin. Saya sama harus berhenti menghentikan ceramah saya. Saya ingin ke ibu nggak boleh begitu. Maksud ibu benar, ibu pengen hadir pengajian, anak biar tidak ganggu. Tapi ibu, ibu sebentar lagi anaknya matanya sakit harus pikirkan itu. Jangan latah deh. Latah nak bener itu. Ingat itu saja. Jadi boleh-boleh saja tapi harus ada aturannya, ada rambu-rambunya, kemudian juga uh, harus kita bimbing dan membimbing, menjaga, menemani, mengawal mereka itu pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.